Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kita sudah membahas beberapa perkara yang bisa menghidupkan hati kita, beberapa perkara yang bisa menjadikan hati kita menjadi hidup, di antaranya sudah kita bahas tentang qiyamul lail, berdoa, membaca Quran dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas perkara yang penting yaitu az-zuhud di dunia wabayanu hakoratiha, haqaratiha yaitu pentingnya zuhud dari dunia dan penjelasan tentang sinanya dunia ini. Qala al-muallif az-zuhud huwa intirafur raghbah 'an asy ila ma huwa khairun min وأما العلم المثمر لهذه الحال فهو العلم بكون المتروك حقيرا بالإضافة إلى المأخوذ Penulis berkata di sini makna zuhud adalah insirafur raghba syai yaitu berpalingnya keinginan atau meninggalkan sesuatu kepada yang lebih baik darinya. Jadi maksudnya zuhud adalah kita berpaling dari sesuatu untuk menuju kepada yang lebih baik, memilih kepada yang lebih baik. Adapun ilmu yang menghasilkan keadaan ini apa? Al ilmu biqaulil matrub hakiran bil idafa ila al ma'khud yaitu mengetahui sesuatu yang kita tinggalkan itu merupakan perkara yang hina kalau dibandingkan dengan apa yang kita ambil. Maman arafa anna ma indallahi bakin وأن الآخرة خير وأبقى كما أن الجوهر خير وأبقى من الصلب Barang siapa yang mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah kekal dan akhirat lebih baik dan lebih kekal sebagaimana perbandingan antara al-jauhar permata itu lebih baik dan lebih kekal daripada batu es maka di sini penulis memberikan perbandingan bahwa kehidupan dunia ini seperti batu es yang diletakkan di bawah terusnya matahari. Dunia jil mauduk fi syams. Sementara al-akhirah kal jauhar alladhi la Allah. Dunia itu seperti batu es yang diletakkan di bawah matahari. Maka kita perhatikan para pendengar yang dimuliakan Allah. Kalau batu es diletakkan di bawah matahari, maka bisa kita tebak bahwa batu es tersebut akan mencair dan akan menghilang tanpa bekas. Itulah permisalan kehidupan dunia ini. Adapun akhirat, kehidupan akhirat adalah seperti al-jauhar, yaitu permata yang tidak akan pernah rusak. Artinya akan tetap ada. Maka orang yang memilih kehidupan dunia, maka mereka seperti memilih batu es yang ada di bawah matahari yang tidak akan pernah kekal, yang akan sirna, sementara kehidupan akhirat adalah kekal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thiruna al al dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia sementara kehidupan akhirat itu lebih kekal. Maka ketahuilah di sini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini kita tidak akan pernah lama di dunia ini. Pasti kita akan meninggalkan hidup ini. Yang harus kita pikirkan bahwa kehidupan ini merupakan ladang bagi kita untuk kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini akan kita tinggalkan dan negeri yang akan kita tuju adalah negeri akhirat. Oleh karena itu, jangan kita mengutamakan kehidupan dunia, kemudian kita mengorbankan akhirat. Malah sebaliknya, jadikan kehidupan dunia ini sebagai jalan, sebagai ladang bagi kita untuk kita memasuki kehidupan akhirat. Karena kalau kita bisa mengendalikan kehidupan dunia, justru sebaliknya akan menjadi kebahagiaan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia kita jadikan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk menggapai ridha Allah Rabbul Alamin. Bukan sebaliknya, kehidupan dunia kita tukar dengan kehidupan akhirat. Bukan sebaliknya, kehidupan akhirat kita korbankan karena meraih kehidupan dunia. Dan barang siapa kata Allah, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang ingin kehidupan al-ajilah, yaitu segera di dunia, balasan segera di dunia, yang dengan balasan segera dunia dia mengorbankan kehidupan akhirat, maka kami berikan. Namun kata Allah kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki dan apa yang kami kehendaki. Dan dia akan kami sediakan di akhirat, yaitu neraka jahanam masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina waliyahudzubillah. Oleh karena itu para Seminar Roja dimanapun saudara berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita. Kalau kita mau menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kita akan memandang kehidupan dunia ini seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak kambing, seperti anak, anak kambing bangkai anak kambing, ya. Ketika beliau melalui sebuah pasar, sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat pasar sementara orang berada di sampingnya marra bisuk wan nasu kanafatai famarra jiddi asatun mayyit fatanawaluhu fa akhadha bi udunih bahwa Jabir mengatakan Nabi lewat pasar sementara orang-orang berada di sekitarnya lalu beliau mendapatkan seekor anak kambing yang mati dan dia memegang dengan telinganya asakun. Asakun di sini telinganya kecil. Lalu Nabi bersabda, "Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham?" Siapa di antara kalian yang ingin membelinya, menukarnya dengan satu dirham? Maka para sahabat menjawabnya, "Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna' bihi." Kami enggak ingin membelinya. Siapa yang mau membelinya? Apa yang bisa kita lakukan dengan anak kambing yang telinganya kecil mati lagi? maka Nabi bersabda atuhibbun atuhibbuna annahu lakum apakah kalian mau maka para sahabat menjawab wallah law kana hayyan kana aiban fi li'annahu asabun fa kaifa wa huwa mayyit demi Allah seandainya anak kambing itu hidup maka dia memiliki cacat yaitu telinganya kecil bagaimana sementara kambing itu sudah telinganya kecil cacat seandainya hidup sementara dia anak kambing anak bangkai maka tentu saja para sahabat tidak menyukainya kemudian apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam wallah lidunya ahwanu ala Allah min hadza alaikum rawahu muslim demi Allah kehidupan dunia ini lebih hina bagi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadis sahih riwayat Muslim Abu Dawud. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian perbandingan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Namun tentu saja kita banyak kaum manusia yang berpaling dari kehidupan akhirat Kemudian mereka mengambil kehidupan dunia, baik itu dari harta, dari pangkat, dari jabatan, dari pujian, dari kedudukan. Mereka mengharapkan pujian manusia, mereka memburu kedudukan dunia, mereka memburu harta, sementara mereka berpaling dari kedudukan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menukar ridho Allah dengan ridhonya manusia. Oleh karena itu di antara ulama salaf mengatakan bahwa seperti Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan al-yakin Allah turdin nas bi Keyakinan adalah hendaklah engkau tidak menukar ridho ridhonya manusia dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menghendaki kehidupan dunia sementara Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehidupan akhirat. Wa farihu fil hayati dunya dan Allah berfirman dalam firman yang lain dalam surah Ar-Ra'd 26 wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata' mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunia sementara tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali adalah maca, yaitu sesuatu yang menipu maca al sesuatu yang menipu oleh karena itu para jemaah ikhwan fiddin pendengar roja janganlah kita meninggalkan kehidupan akhirat untuk ditukar dengan kehidupan dunia. Makna zuhud adalah orang yang berpaling dari kehidupan dunia untuk melalui kehidupan yang lebih baik darinya. Bukanlah kezuhutan di dunia ini adalah mengharamkan yang halal. Bukanlah zuhud di dunia ini orang yang menghambur-hamburkan harta, orang yang menyanyiakan harta. Sebagaimana dikatakan oleh Yunus bin Maisarah, "Laisa zahada fi dunya bitahrimil halal." ولا إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك bukanlah zuhud di dunia ini adalah mengharamkan yang halal dan bukan pula zuhud di dunia ini adalah kita menyia-nyiakan harta, punya harta kemudian nggak dipakai, punya mobil kemudian nggak dipakai dilemparkan begitu saja ya kemudian dia punya motor gak dipakai begitu begitu saja dihinakan tidak akan tetapi adalah yang dimaksud zuhud dunia adalah hendaknya engkau lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang di tanganmu. Artinya ketika seseorang memiliki harta dunia, lalu dia lakukan, lalu dia salurkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, lalu dia salurkan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu dikatakan zuhud. Karena apa? Karena dia melepas apa yang ada di tangannya dalam rangka untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah orang yang zuhud. Bukanlah orang yang zuhud sebagaimana pengertian atau pemahaman sebagian orang. Orang yang zuhud adalah orang yang berjalannya barangkali dalam keadaan seperti orang yang membungkukkan diri. Orang yang zuhud adalah pakaiannya yang kumal. Orang yang zuhud adalah orang-orang yang mungkin agak e, penampilannya tidak rapi, bukan. Akan tetapi orang yang zuhud az-zahid adalah orang-orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ketika dia tahu bahwa ini merupakan harta riba, barang riba, dan dia tahu dia bisa meraihnya dan dia tahu bahwa dia mampu untuk menggapainya dan dia memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan hal itu namun dia tinggalkan karena apa karena dia tahu itu merupakan sesuatu yang diharamkan Allah merupakan perkara yang dilarang oleh Allah sehingga dia ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkannya bukan berarti orang yang zuhud kemudian ada harta yang halal yang bisa diraihnya kemudian ditinggalkannya tidak orang yang zuhud adalah ada harta yang halal kemudian dia dipakai dalam rangka menggapai ridho Allah karena apa karena ada yang ada di tangan Allah adalah lebih baik dan lebih kekal sementara kehidupan dunia kalau dia biarkan berada di tangannya dia akan lenyap lenyap entah dikonsumsi bagi dirinya atau lenyap akan menjadi hak waris maka Nabi mengatakan kalian ini lebih suka dengan hartanya ahli waris. Maka para sahabat menjawab, Ya Rasulullah bagaimana kami dikatakan lebih suka dengan harta ahli waris? Karena apa? Karena kalian menghimpun dan menumpuk dunia yang nantinya kalau kalian meninggal akan menjadi harta ahli waris, berpindah tangan kepada ahli waris. Maka itulah orang yang zuhud adalah bukan berarti orang yang tidak mau kehidupan dunia ini, namun orang yang zuhud menukar kehidupan dunia yang dia miliki yaitu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walakin az-zahada fid dunya an takuna bima fi yadillah minka bima fi yadik. Hendaklah orang-orang yang zuhud di dunia ini adalah orang uh, yang memilih apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya. Wa takuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusab sawa'an dan orang yang zuhud adalah orang yang ketika dia mengalami musibah dan ketika dia tidak mengalami musibah itu sama baginya sehingga dia merasakan kehidupan dunia ini hanya sekedar melewati saja dan nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa an yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa dan dia menyamakan kepada orang yang memuji atau orang yang mencela ya orang yang memujimu dan mencelamu dalam hal kebenaran itu tidak ada bedanya itulah orang yang zuhud dia tidak terlena dengan pujian orang karena dia banyak melakukan kebaikan dia tidak terlena dengan sanjungan orang karena masya Allah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan baik itu dari sedekah baik dari infak baik itu dari zakat kebaikan dari ilmu yang dia sebarkan, dari dakwah yang dia sebarkan. Orang banyak memuji, itu tidak ada benanya. Dan dia tidak membedakan antara orang yang memuji dengan orang yang mencelanya. Artinya, dia tidak menghiraukan itu. Karena yang dia hiraukan dan keinginkan apa yang ada di sisi Allah Rabbul Alamin. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jangan mengartikan, mengartikan zuhud adalah orang yang tidak mau dunia, kemudian dia lari dari kehidupan dunia sehingga dia hanya menyendiri ya bahkan uh, kehidupannya minta ke sana kemari justru itu merupakan perkara yang tercela orang yang zuhud adalah orang yang berpaling dari kehidupan dunia dalam rangka untuk meraih ridho Allah bukan orang yang meninggalkan dunia tapi dia berpaling untuk mengambil kehidupan yang lebih baik yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dengan dia mengambil harta itu, mengambil kedudukan itu dan itu mengandung ridha Allah, bisa berbuat baik untuk jalan fisabilillah, maka itulah orang yang zuhud. Orang yang zuhud bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia, tapi berpaling dari kehidupan dunia ya dalam rangka apa? Dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya dia mengambil dunia itu maka dia dalam rangka untuk kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama menafsirkan tentang zuhud ini dengan beberapa perkara. Fafassara az-zuhud fi dunya bi thalathati asya' kulliha min a'malil qulub la min a'malil jawarih. ولهذا كان Abu Sulaiman يقول لا تشهد أحد بالزهد Oleh karena itu, para ulama memberikan tafsir kepada makna zuhud ini dengan tiga perkara. Semuanya merupakan amalan hati, bukan amalan badan. Nah ini perhatikan di sini. Zuhud merupakan amalan hati, bukan amalan badan. Maksudnya apa? Seperti yang saya katakan di depan, bukan orang yang zuhud seperti orang yang pakaiannya kumal, kemudian mungkin motor mobilnya, apa namanya penampilan-penampilan sederhana, bukan. Orang yang zuhud adalah perkara-perkara hati. Oleh karena itu Abu Sulaiman mengatakan, jangan engkau bersaksi kepada seseorang dengan kezuhutan. Ya. Maka yang pertama, zuhud adalah an yakunal abdu bima fi yadillah aw minhu bima fi yadi seorang hamba lebih percaya, lebih tenang, lebih mengharapkan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya. Kalau dia memiliki harta seperti sekarang ini, hartanya melimpah, yang ada di tangannya, uangnya melimpah, melebihi nisab, mencapai nisab, yang harus dikeluarkan zakatnya, maka orang yang zuhud adalah mengeluarkan zakat itu. Bahkan tidak hanya zakat, bahkan dia keluarkan infak sodakohnya yang bukan wajib itulah orang yang zuhud. Dia tidak mau mempertahankan apa yang ada di tangannya. Bahkan dia ingin melepas apa yang ada di tangannya karena mengharap apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yansha' min sihatil yaqin wa quwwatihi. Dan perkara seperti ini, keadaan seperti ini muncul dari sahnya keyakinan dia dan kuatnya serta sehatnya keyakinan dia, benarnya keyakinan dia. Artinya, kalau semakin besar keyakinan seseorang yang dan keyakinan tersebut berada di dalam hati, semakin kuat keyakinannya bahwa apa yang ada di hadapan Allah, bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik sebagaimana Allah berfirman, "Wal akhiratu khairun wa Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal maka keyakinan yang muncul dan tumbuh dan kuat di dalam hati seorang hamba mengalahkan apa yang ada di tangannya, mengalahkan apa yang dia miliki, sehingga yang dia miliki yang seharusnya memang wajib harus dikeluarkan sebab terisakat, maka dia keluarkan dengan tenang, dia keluarkan dengan senang hati, dia keluarkan dengan ikhlas. Bahkan tidak yang wajib, orang yang zuhud bahkan dia mengeluarkan yang seharusnya bukan yang wajib seperti zakat-zakat yang tidak ah, sodako yang tidak wajib sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar mereka berlomba-lomba mengeluarkan hartanya di jalan Allah karena apa karena kuatnya keyakinan yang ada di dalam hatinya bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Tidak sebagaimana sebagian orang bal tu'sirun al-hayat dunia Bahkan kalian lebih memilih kehidupan dunia jangankan sedekah yang sunnah, jangankan dia mau infak kepada masjid yang tidak wajib bagi dia, misalkan bahkan zakat mal yang seharusnya dia keluarkan setiap tahunnya karena sudah mencapai nisab dan bahkan sudah mencapai haul dia kikir dan bakhil serta pelit tidak mau mengeluarkannya karena apa? Karena mengutamakan kehidupan dunia. Karena apa? Karena dia sayang dia berpikir bagaimana ketika dia mengeluarkan keringatnya untuk mencapai dunianya tersebut. Dia berpikir bagaimana ketika berusaha mencapai mengumpulkan harta itu harus mengeluarkan keringatnya, bahkan membanting tulangnya, kalau perlu nyawa yang harus di, dilayangkan olehnya. Sehingga ketika dia berpikir seperti itu, dia susah dan berat untuk mengeluarkan hartanya. Maka orang yang zuhud yang pertama dimaknai adalah seorang hamba dia lebih tenang, lebih percaya apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya. Dikatakan dan ditanya kepada Abi Hazim, seorang yang zuhud, malu kak, ma malu apa hartamu? Dia mengatakan, malan la ahsya ma'hu al -fatr. Aku punya dua harta yang aku tidak akan pernah takut kefakiran bersamaku. Yang pertama apa? Aksiqatu billah wal ya'as mimma fi aidin nas yaitu percaya dengan apa yang ada di, di tangan Allah dan dia wal ya'as mimma fi aidin nas dan putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Maka ketika seorang salafus saleh ditanya, "Apa hartamu?" Hartaku dua, yang aku tidak akan pernah merasa miskin, aku tidak pernah merasa fakir, yaitu apa? aksi billah yaitu percaya kepada Allah, mengharap dan berkeinginan apa yang ada di sisi Allah dari pahala, apa yang ada di sisi Allah dari ganjaran, apa yang ada di sisi Allah dari jannah dari surga, dari nikmat Allah. Wal ya'as mimma fi aidin nas dan dia putus asa terhadap apa yang ada di tangan manusia. Itulah harta yang yang berharga baginya, yang dia tidak akan pernah merasa fakir, tidak pernah merasa takut dengan kemiskinan. Kemudian dia ditanya, "Amma takhaful fakr?" Bagaimana kamu tidak uh, takut dengan kemiskinan? Bagaimana aku takut? Ana akhaful fakr wa maulai lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sarab. Bagaimana aku harus takut kepada kemiskinan? Sementara maula yaitu Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan dialah yang memiliki apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya wa ma wa ma tahtas dan apa yang ada di di dalam bumi ini Masya Allah ini jawaban seorang yang benar-benar kuat keimanannya kepada Allah ketika ditanya kenapa engkau tidak takut kepada kemiskinan kenapa harus harus takut kepada miskin sementara Allah Rabbku dialah yang memiliki langit dialah yang memiliki bumi dialah yang memiliki apa yang ada di antara keduanya dan dialah yang menguasai apa yang ada di, di dalam tanah ini. Kenapa harus takut miskin? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidaklah apa yang melata di atas permukaan bumi, manusia dan hewan kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Subhanallah. Itulah sifat yang zuhud. Lanjutkan kajian ini bahwa Para ulama memberikan tafsir kepada az-zuhud dalam kehidupan dunia ini dengan tiga perkara dan semuanya merupakan amalan hati bukan la min amalil jawarih bukan amalan jawarih ya. yang pertama adalah an yakuna al-abdu bima fi yadillah awsaq minhu bima fi yadi nafsi seorang hamba dia lebih percaya dan lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya. Maka di sini para ulama memberikan penjelasan tentang amalul kulub, yaitu amal-amalan hati bukan amalan-amalan jawareh. Maka kalau kita melihat orang yang berpenampilan sederhana, compan-camping, kumal, bukan berarti dia zuhud. Karena zuhud adalah amalan hati. Zuhud semuanya adalah amalan hati. Yang pertama, seorang hamba dia mengharapkan apa yang ada di tangan Allah dan dia lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya. Sehingga ketika Abu Hazim ditanya, "Apa ma maluka apa hartamu?" Dia mengatakan, malan la la akhsha ma'hu al fakr billah wal ya's mimma fi aidin nas. Hartanya ada dua harta yang dia dan aku tidak khawatir dengan dua harta tersebut, khawatir miskin. Yang pertama adalah as billah. Yang kedua wal ya's mimma fi aidin nas. Yaitu dia percaya dengan apa yang ada di tangan Allah dan dia berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Dan ketika dia ditanya Amma tahaful fakir bagaimana engkau takut kepada kemiskinan? Apa jawabannya? Ana ahaful fakir wa maulai lahu ma fis samawat wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta saro Bagaimana aku harus takut kepada kemiskinan sementara Tuhanku, Robku, dialah yang memiliki apa yang di langit dan dialah yang memiliki apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di dalam tanah. Maka itulah ikhwan fitin rahimani wa rahmatullah orang yang zuhud kepada Allah. Bukan orang yang zuhud kepada Allah Ia penampilan dohir, tidak. Oleh karena itu Abu Sulaiman mengatakan la tashhad li ahadin bizuhud. Jangan engkau bersaksi kepada seseorang untuk seseorang bahwa dia orang yang zuhud. Ya. Karena zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan jawareh bukan amalan badan. Ya. Kenapa? Karena orang yang zuhud adalah orang yang yakin apa yang ada di tangan Allah itu lebih baik dan lebih kekal daripada apa yang ada di tangannya. Sehingga ketika dia harus mengeluarkan zakatnya, karena hartanya sudah sampai nisab, maka dia keluarkan zakatnya. Ketika dia harus bersedekah, karena dia mengharapkan pahala dari Allah, maka dia bersedekah. Demikian makna zuhud yang pertama. Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmatullah. Orang yang zuhud adalah orang yang tahu kehidupan dunia ini lebih hina dan lebih rendah daripada kehidupan akhirat. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mitlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyandur bima yarji'." rawahu Muslim wa Tirmidzi. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti apabila salah seorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya ke lautan lalu dia melihat apa yang menetes dari telunjuk tersebut maka perbandingan hidup dunia dengan akhirat ini seperti air yang kita celupkan jari kita ke laut yang menetes dari telunjuk tersebut itulah kehidupan dunia dan air yang ada di laut itulah kehidupan akhirat. Seandainya kata Nabi, kehidupan dunia ini ya seperti atau sebanding dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum meskipun setempuk kepada orang kafir. Laukanatid dunia dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma sapo kafiron minha surbata jamain Seandainya kehidupan dunia ini ya seperti atau sebanding dengan di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun satu teguk. Karena apa? Karena apa yang ada di sisi Allah itu Allah mulia. Berarti kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang hina kehidupan yang menipu, baik itu dari harta, kedudukan, jabatan, pujian dan semuanya, semuanya adalah kehidupan yang menipu. Maka jangan tertipu dengan kehidupan itu. Baik kita semua harus hati-hati dari kenyataan ini karena memang kalau kita lihat kenyataannya kita berlomba-lomba untuk meraihnya. Berlomba-lomba untuk meraih pujian manusia, berlomba-lomba meraih kedudukan, dengan mengorbankan apa yang ada di hadapan Allah waliyahudzubillah Kemudian selanjutnya yang kedua penjelasan tentang zuhud, tafsir tentang zuhud adalah an yakuna al-'abdu idha usiba bi musibatin fid dunya min zahabi malin aw waladin aw ghairi dhalik arghab fi thawabi dhalik مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين Adapun tafsir penjelasan makna dari zuhud yang kedua adalah hendaklah seorang hamba ketika dia mendapatkan musibah dalam kehidupan dunia ini seperti hilangnya harta, hilangnya anak atau yang lain, maka dia mengharapkan pahala kepada Allah ya dari musibah tersebut ya. dan dia mengharapkan apa yang lebih kekal baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sikap yang seperti ini, keadaan yang seperti ini itu muncul syak min kamalil yakin, tumbuh dari sempurnanya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang zuhud adalah ketika mendapatkan musibah, dia tidak sedih. Ya sedih seperti sedihnya yang wajar, tapi dia bersabar dan dia mengharapkan dari musibah yang dia alami itu, yaitu pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan, Laula masaibud dunya lawaradna al-akhirata minal mafalis seandainya bukan karena musibah yang ada di dunia ini, sungguh kita akan melalui negeri akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Artinya apa? Orang yang yakin bahwa musibah yang dia alami di dunia ini sakit yang menaun, bangkrut dari kehidupan ekonominya, kehilangan harta dan anak-anaknya, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang tua, maka semuanya itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang semuanya itu akan ditukar nanti dengan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah. Bahkan duri yang menusuk orang beriman ketika dia bersabar itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, orang yang uh, zuhud adalah orang ketika mendapatkan musibah dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah makna suhud yang ketiga an yastawiya indal abdi hamiduhu wa zammuhu fil haq. Bagi seseorang, bagi seorang hamba tidak ada bedanya orang yang memuji dan orang yang mencela ketika dia melakukan kebenaran Artinya dia tidak tersanjung dengan pujian-pujian orang ketika dia banyak melakukan kebaikan. Baik dia barangkali menafkahkan dan mensedekahkan hartanya. Atau mensedekahkan ilmunya. Banyak orang yang memuji. Atau banyak orang yang mencela. Maka itu tidak ada bedanya baginya. Tidak mempengaruhinya. Pujiannya tidak membuat dia tersanjung. Celaan yang dia yang dia alami tidak membuat dia terlukai semuanya sama wa idza azamat dunya fil qalbil abdi ikhtara al mada wa kariha dam apabila kehidupan dunia itu ya menyatu dan membuat besar di hati seorang hamba maka dia memilih pujian dan dia tidak menyukai cacian artinya kalau seseorang itu mengagungkan dunia kalau ada orang yang menyanjung dan memujinya dia senang dan kalau ada orang yang mencela dia sedih. Maka bagi orang yang zuhud, pujian dan celaan yang ia terima dan dia alami ketika dia melakukan kebenaran itu tidak ada bedanya. Pujian tidak mempengaruhinya dan tidak membuat dia tersanjung. Celaan tidak mempengaruhinya dan tidak tidak membuatnya dia ciut untuk tetap melakukan kebenaran itu. Itulah orang-orang yang dianggap zuhud Itulah orang-orang yang dianggap zuhud dalam kehidupan dunia ini. Maka sekali lagi, zuhud bukan berarti adalah orang-orang yang meninggalkan kehidupan dunia, tapi zuhud adalah orang yang memilih kehidupan akhirat ya dibandingkan kehidupan dunia. Ketika dia memilih kehidupan dunia adalah tujuannya adalah kehidupan akhirat. Ketika dia memilih harta maka dia hartanya diinfakkan di jalan Allah. Itulah orang yang zuhud. Bukan orang yang meninggalkan harta itu, tidak mau kepada harta itu. Itu atul mal, menyanyiakan harta itu. Tidak. Artinya orang yang zuhud, zuhud merupakan amalan hati, bukan amalan jawarih, bukan amalan badan, penampilan fisik, bukan. Jangan diartikan orang yang zuhud penampilan fisiknya itu kumal. Ya, penampilan fisik sederhana bisa jadi orang yang zuhud penampilannya rapi, pakaiannya bagus. Tapi dia ketika memakai pakaian itu, pakaian yang halal. Ya. Orang yang zuhud adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam rangka meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan di sini apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Al yakin alla turdin nas Keyakinan adalah engkau tidak mengharapkan ridhonya manusia dengan mengorbankan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Mengorbankan ridho Allah. Menukar ridho manusia dengan murka Allah. Dimaksud dengan keyakinan adalah wala tahsudu ahadan ala rizqillah. Engkau tidak hasad, tidak dengki kepada seseorang karena rizki Allah Subhanahu wa taala. Wala talumma ahadan ala ma lam yu'tik Allah dan engkau tidak mencela seseorang karena apa yang tidak diberikan Allah kepadamu. Ya. Fa inna rizqallah la yasuku hirsu haris wa la yaruddu karahiyatu karih. Maka rezeki Allah sesungguhnya tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang menggapainya dengan sungguh-sungguh dan juga tidak bisa ditolak karena kebencian seseorang yang tidak suka. Fa inna Allah bikistihi wa ilmihi wa hikmatihi Ya ya Allah ruh wal farah fil yakin wal ridha. Sesungguhnya Allah dengan keadilan Allah, dengan ilmu Allah dan kebijaksanaan Allah menjadikan ruh dan kebahagiaan ini dalam keyakinan dan ridho. Wa ja'ala al-hamma wal hazan fi sukhti wasyak dan menjadikan kesedihan ini dalam kemurkaan dan keraguan-raguan. Ikhwan din rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita perhatikan makna zuhud ini sehingga jangan salah kaprah dalam memahami zuhud yaitu zuhud adalah amal perbuatan hati, bukan amal perbuatan badan. Zuhud adalah pertama maknanya orang yang yakin dan lebih tenang dengan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang di tangannya. Orang yang zuhud adalah ketika mendapat musibah di dunia ini, dia mengharapkan pahala dari musibahnya. Orang yang zuhud adalah tidak ada bedanya orang yang memuji dan orang yang mencelanya ketika dia melakukan kebenaran. Demikian ikhwan fitin rahimani warahmatullah. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Al-Ah Al-Fadil Wa hafidhullah Ta'ala. Kalau tafadol masyarakat. Nah, jazakallah khairan ya Ustaz. Kita lanjutkan ikhwatal Islam azanillah iyakum. Acara kita dengan sesi tanya jawab bagi Anda para pendengar yang uh, dimanapun Anda bisa menyimak kajian ini. Bagi Anda yang akan bertanya, kami persilahkan untuk menghubungi kami via layanan on air di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0217073653 dan mohon kiranya pertanyaan Anda disesuaikan dengan materi kita di kesempatan sore hari ini. Kami angkat untuk yang pertama di line telepon di 0218236543 untuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa dari mana, Pak? Dengan Abu Salman Samsat. Nah, ya silakan. Eh, Assalamualaikum Ustaz Uh, yang mau tanyakan ini Ustaz mengenai masalah kita sedikit menyimpang mengenai masalah doa Ustaz. Iya. uh, mengenai masalah doa. Iya. Doa. Nah, hmm. Ya di <clears throat> eh, apa uh, boleh tidak kalau ketika kita berdoa uh, domirnya kita misalnya domir ana kita ganti jadi domir nahnu misalnya Uh, Rabbi firli walidayya jadi Robbana Firlana lana wali walidayna warhamna dan seterusnya itu Ustaz. Iya. iya. Nah, cukup ya, akhir. Nah. Uh, apa namanya? uh, setelah sholat itu bisa dibolak-balik nggak Ustaz? Misalnya setelah istighfar, iya. uh, kemudian Allah Taala terusnya, kemudian baca asal kanan saliklas, terus baca uh, eh, terusnya itu nah. dibalik. Iya, atau tayyip. sesuai dengan urutan-urutan gitu. Iya, nah. Cukup akhir. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan uh, dua dari uh, Abu Salman tadi, Ustaz silakan. Hmm. Mengenai penggantian domir di dalam berdoa yang pertama. Iya. Nah. Ya, adapun ya doa termasuk salah satu yang bisa membuat hati kita hidup, konsumsi bagi hati. Maka uh, boleh saja saja orang misalkan mengatakan Rabbi ufirli wali walidayya ya uh, Rabbi ufir wali walidina warhamhuma kama rabbayana nasihura boleh boleh saja ya kalau memang dia mau ditujuan kepada tidak hanya pada dirinya juga kepada yang lainnya namun kalau kita uh, lebih mengikuti apa namanya sirah bentuk bahasa yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis maka itu yang lebih baik ya dan boleh-boleh saja namun kalau kita mau mengikuti apa yang ada dalam bentuk hadis dan Quran itu lebih lebih baik demikian Tafadhol. Nah, untuk yang kedua e, pertanyaan dari Bapak Abu Salman mengenai eh, zikir setelah sholat Ustaz, apakah bisa dibalik-balik atau a, eh, a, sesuai dengan urutan tertentu Ustaz? Zikir setelah sholat? Nah. Iya, harus sesuai dengan urutannya. Iya harus sesuai dengan urutannya sebagaimana yang terdapat dalam uh, zikir yang sudah kita baca setelah sholat itu. Ya. seperti subhanallah, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali sebagaimana urut-urutannya. Demikian Baik. Baik. Kemudian kami angkat berikut dari pertanyaan Bapak Dodi di perjalanan. silahkan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. Uh, Ustaz, <clears throat> tadi Anda dengarkan bahwa juhud itu adalah uh, amalan hati, Ustaz ya. Iya, betul. Ya. Tapi dalam implementasinya kan lebih banyak uh, amalan uh, fisik, Ustaz ya. ya. Apakah dalam bentuk materi, mungkin juga dalam bentuk hal-hal yang lain begitu, Ustaz ya. ya. ya. Nah, apakah ini tidak uh, paradok dalam pengertian uh, pemahamannya begitu, Ustaz? Apakah ya. juga bukan berarti bahwa juhud itu amalan hati dan juga amalan uh, perbuatan begitu Ustaz. Nah, kaitannya itu antara yang pertama, iya, ya, ya. Iya, iya. Nah, itu yang pertama Ustaz. Iya, nah, kemudian nah, lalu yang kedua ini kan sudah memasuki hari ke-11 insyaallah Ustaz ya. Iya. Nah, lalu keterkaitan dengan uh, eh, anak yang sementara ini masih uh, menghambakan diri kepada Allah melalui bekerja Ustaz. Iya. Nah, lalu kemudian uh, waktunya masih lebih banyak urusan dunianya daripada urusan akhirat iya, iya, iya. <laughs> ya mem, bagaimana barangkali kiat-kiat uh, orientasinya lebih di, di, mm -hmm. didorong begitu daripada akhirat begitu Iya. Kadang-kadang mau tidak mau kadang-kadang aduh subhanallah nangis juga gitu Ustaz. Iya. Melihat kondisi seperti ini. Baik, ya, terima ini juga mungkin nah. juga berlaku secara umum berada Betul. Gitu ya. nah. itu. Nah. Ustaz kepada Anis. Nah. Mohon uh, arahan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum nah. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz ya. untuk yang pertama. Tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa zuhud adalah merupakan amalan hati, bukan amalan fisik. Sehingga tidak bisa kita mengatakan dan menyaksikan kepada seseorang yang pakaiannya sederhana, ya pakaiannya apa namanya compang camping, ya. Kemudian dikatakan dia zuhud tidak, ya. Orang yang zuhud adalah dia yakin bahwa yang apa yang dia di hadapan Allah itu lebih kekal, sehingga ketika dia memiliki harta yang harus dikeluarkan, ya zakatnya, maka dia keluarkan berarti dia zuhud, ya. Sebab kalau orang mempertahankan hartanya dia dipotong zakatnya, berarti dia nggak zuhud terhadap kehidupan dunia. Maka Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, zuhud ada tiga macam. Zuhud yang hukumnya fardu, ya, zuhud fadl, keutamaan, dan zuhud salamah. Ya, zuhud salamah. Adapun zuhud fard, zuhud fardu, seperti orang yang meninggalkan yang haram. Ya. Orang yang meninggalkan yang haram, itu zuhud, zuhud fardu. Wajib bagi dia dia dapatkan ini uang riba, bunga uang yang ada di bank sekian miliar, masya Allah, miliar atau triliun bunganya saja. Ya, tapi dia tidak ambil karena apa? Dia tahu dia riba, tidak ambil untuk dirinya. Ya, karena dia tahu riba, dia dipakai untuk infak. Ya, karena tahu dia itu itu riba, maka dia zuhud terhadap yang yang yang haram ini. Ya. Nah, kemudian zuhud fadl ya zuhud terhadap yang halal artinya ini halal ya tapi tidak ada bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya oleh karena itu apa kata Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni di antara tanda kebaikan seseorang meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya ya sehingga orang meskipun tahu dia itu halal tapi tidak ada manfaatnya justru akan merugikan kehidupan akhiratnya maka dia tinggalkan ya. Kemudian yang ketiga, zuhud as salama zuhud salama, ya, yaitu zuhud dalam masalah subhat. Ketika ada perkara subhat, ya, dia meninggalkan subhat itu. Nabi mengatakan, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baina wa bainahuma umur mustabihat la ya'rifun la ya'rifuhunna katsirun minan nas." Ya, yang halal jelas, yang haram jelas. Dan di antara keduanya ada yang subhat yang tidak banyak orang yang tahu. Nah, dan barang siapa yang menjaga dirinya dari subhat, mafaqat istabra'a li dinihi wa irdi. Ya. Barang siapa yang menjaga dirinya dari yang perkara subhat, maka dia telah terselamatkan terjaga agama dan kehormatannya. Maka zuhud ketiga macam tadi, zuhud yang fardu, zuhud yang fabel keutamaan, dan zuhud yang selamat. Zuhud fardu meninggalkan haram, itu wajib hukumnya zuhud fadl, keutamaan ya zuhud meninggalkan yang halal karena dalam halal ya kalau kita lihat kita kita ukur lebih banyak mengandung mudaratnya kepadanya untuk kehidupan akhiratnya. Dan yang ketiga zuhud yang salamah, ya yaitu zuhud dalam masalah subhat. Ya, ketika dia mendapatkan subhat, ini masih meragukan, masih apa samar bagi dia apakah halal atau haram, maka dia meninggalkannya. Ya, itu. Jadi eh, tidak bisa diukur semata-mata orang yang zuhud dari kehidupan fisik, tapi zuhud itu adalah masalah hati. Demikian. Ya. Taib. Untuk yang kedua mengenai uh, mungkin motivasi bagi uh, Bapak tadi atau juga ke, uh, para pendengar yang lainnya yang uh, mungkin masih disibukkan dengan uh, begitu uh, ketatnya ya, jadwal belajar ya. uh, jadwal ya. uh, bekerja dikaitkan dengan kehidupan akhirat mungkin sih. Ya, ba baik Bapak ya ini memang perkara yang sangat berat ya tentu saja karena bapak terikat dengan dengan orang lain ya kalau terikat dengan orang lain al mukmin ala syurutihim ya bahwa orang beriman itu diikat dengan syarat-syarat kalau memang misalkan dia harus bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore ya atau sampai jam 5 sore atau sampai jam 8 malam dan dia sudah ikat syarat tersebut dari awal ya maka dia harus lakukan ikat seperti itu Kemudian bagaimana mensiasatinya dengan yang lain? Tentu saja insya Allah pertama hendaklah sadar dan menyadari apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan dari bekerja itu dalam rangka mencari nafkah untuk anak istri dan menjaga yang halal dari yang haram, bahkan yang subhat pun kita menjaganya. Kemudian juga menjaga aturan-aturan yang sudah disepakati selama itu tidak bertentangan dengan agama. Seperti misalkan berangkat masuk kerja tepat waktu, tidak mencuri waktu, pulang kerja tepat waktu, tidak mencuri waktu, maka ini merupakan syarat-syarat yang sudah disepakati bersama. Kemudian tidak korupsi dan semuanya, maka insya Allah kalau kita seperti itu, maka kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barangkali yang dimaksud Bapak adalah belum bisa baca Quran, maka di mobil baca apa yang bisa dibacanya. Kemudian Eh, di motor baca apa yang bisa dibaca, di tempat kerja baca apa yang bisa dibaca. Fatakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Dan Allah insya Allah lebih tahu dengan keadaan kita. Ya Allah Maha tahu dengan keadaan kita, ya. Sehingga jangan sampai misalkan orang e, meraih ibadah yang lain kemudian harus melanggar peraturan pulang sebelum waktu kerja ya tanpa minta izin kepada kepada kantor misalkan. Eh, ini jelas melanggar peraturan dan tidak dibenarkan dalam Islam. Karena itu dianggap telah uh, eh, apa namanya menipu ya, dan mencuri waktu dan itu tidak boleh. Ya karena apa? Karena al-mu'minun ala surutihim. Orang beriman diikat dengan syarat-syarat yang sudah disepakati bersama. Demikian. Nah. Ya. Allah alam. Nah demikian untuk Bapak Dodi semoga bermanfaat. Selanjutnya ada Akhdesta di Tambun kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Pak eh, mau tanya salah satu amal anak Adam kalau meninggal dunia yang tak terputus kan amal jariah ya Pak ya? Iya. Kalau misalnya kita menyumbang buat bangunan masjid setelah masjidnya jadi digunakan untuk bid'ah kayak yasinan mm -hmm. terus maulid nabi apa kita dapat dosanya juga atau gimana itu pak? Taib. Cukup, Akhi? Enam, terima kasih ya. Terima kasih ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, betul ya. Nah. Ida mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin hitokatin jariyah aw ilmin yintafa'u bihi aw waladin salih yad'u Apabila anak Adam meninggal putus amal perkaranya kecuali tiga. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Seperti bangun masjid, amal jariah selama dipakai untuk sholat, maka pahalanya mengalir. Nah sekarang bagaimana ketika dipakai untuk perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya perkara-perkara bina, maka ini kembali kepada orang yang menginfakkan masjid tadi, ya innamal a'malu niat, Niatnya adalah untuk dipakai untuk sholat, ya. Dan masjid memang fungsi utamanya untuk sholat, maka mudah-mudahan insya Allah ya akan mendapatkan pahalanya dan dia tidak mendapatkan dosa itu. Namun kalau sudah tahu bahwa di masjid tersebut ya selalu dipakai untuk itu sementara ada masjid yang lain tidak maka tentunya sebelum uh, menginfakannya maka pilih-pilihlah ya mana sekiranya masjid yang di situ dimakmurkan ya perintah Allah dimakmurkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi dan tidak adanya perbuatan-perbuatan yang mengandung uh, perkara yang tidak sesuai dengan dengan sunnah ya kalau dia sudah tahu ada perkara begitu masih menyumbang Allah alam ya maka dia uh, masuk nantinya khawatir masuk kepada apa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan bekerja sama dalam masalah perbuatan dosa maka kalau sebelum sebelum tahu ya atau sebelumnya tidak dipakai begitu setelah nyumbang bangun masjid mau dipakai begitu maka insyaallah innamal a'malu binniyat semua semua amal tergantung kepada niatnya Allah a'lam demikian nah Kemudian kita angkat pertanyaan yang dari pesan singkat Ustaz. Ya. Untuk yang pertama dari pendengar kita, barakallahu fikum, Ustadz e, ketika menerima celaan ataupun kritikan dari orang lain, Anda bisa untuk bersabar dan menganggapnya sebagai sebuah koreksi. Tetapi e, perasaan bangga ketika dipuji oleh orang lain e, terhadap sesuatu amal kadang membuat anak merasa tersanjung dan mendorong e, ke dalam e, ria ataupun e, perbuatan yang tidak ikhlas di dalam melakukan sesuatu amalan. E, mohon nasihatnya Ustaz untuk menghilangkan perasaan seperti ini. Barakallahu fikum. Nah inilah uh, masya Allah ya definisi yang diberikan oleh uh, muallif ya bahwa yang dinukil oleh muallif di sini seorang yang zuhud adalah tidak membedakan pujian dan celaan ketika dia menyampaikan kebenaran. Tidak mempengaruhi dia sanjungan yang dia terima dan tidak mempengaruhi dia celaan yang dia terima. Namun kalau dia sudah ikhlas sejak awal, ya kemudian ada sanjungan, ada pujian, ada kehidupan dunia yang lain yang menyertainya, apa kata Nabi ketika ditanya masalah itu? Beliau jawab, "Tilka ajilul busral mu'min." Itu merupakan apa namanya kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang beriman. Tapi hal ini tidak menyeretnya lebih jauh sehingga mempengaruhi kepada tindakan berikutnya. Ya kalau yang pertama ikhlas kemudian dapat sanjungan. Dengan sanjungan ini, dengan pujian ini, untuk tindakan berikutnya dia melangkah dan melakukan perbuatannya berdasarkan pujian dan sanjungan. Maka orang yang zuhud tidak akan seperti itu. Orang yang zuhud tetap istiqomah seperti keadaan semula. Dan ke orang yang zuhud ketika dia mengalami itu karena manusia, ya tidak bisa dipungkiri bolak-baliknya hati dan hati ini sangat berat untuk diobati sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'anajtu syai'an ashadda min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang ada pada diriku lebih lebih besar dan lebih perhatian dibandingkan dengan niatku. Dan dia berbolak-balik. Pertama dia ikhlas dalam memberikan kebenaran, sedekah, menyampaikan dakwah. Kemudian ada pujian, ada sanjungan, ya. Maka itu merupakan tilka ajilul busyral mukmin Merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman. Namun ketika melangkah pada langkah berikutnya, orang yang zuhud tidak memperhatikan itu Orang yang zuhud adalah karena itu merupakan perkara dunia. Orang yang zuhud adalah dia tetap istiqomah ya dalam langkah, dalam dakwahnya, dalam sedekahnya, dalam sodakohnya, dalam infaknya, yaitu karena Allah semata-mata, bukan karena yang lainnya. Seandainya terbesit karena orang syaitan dan kita manusia adalah doaif lemah, maka dia segera istighfar kepada Allah segera kembali kepada Allah dan yang tahu manusia adalah dirinya sendiri. Allah alam. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari uh, Bapak Udin di uh, Pondok Cabe. Barakallahu fikum ya Ustaz. Uh, saya menghadapi uh, tantangan di dalam zuhud ini karena istri tidak mendukung untuk uh, bertindak zuhud. Bagaimanakah sikap saya seharusnya Ustaz? Baik, memang idealnya hendaklah kita bekerja sama dalam masalah kebaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan jangan kerjasama dalam dosa dan permusuhan maka di sini ya kadang ada seorang suami yang sudah ngaji yang sudah baik ya bertakwa dan beribadah kepada Allah istrinya belum maka di sini hendaklah selalu berdoa kepada Allah jangan lupa dan bersabar memberikan nasihat kepada istrinya agar mengikuti jalannya. Atau sebaliknya, ada istri yang sudah ngaji dan sudah baik, namun suaminya masih belum. Bersabarlah, ya berdoa kepada Allah. Jangan bosan untuk memberikan nasihat kepadanya. Jangan bosan untuk minta dan menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, kalau kita bersabar dan rajin, akan istri akan ikuti suami dan sebaliknya suami akan ikuti istri. Dan walhamdulillah sudah banyak putih bukan hanya istri suami, suami, tapi juga orang tua mengikuti anak karena apa? Kesabaran anak tersebut dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kasus terjadi pada Abu Hurairah yang ibunya dari kafir, Abu Hurairah sabar dan minta berdoa kepada Allah serta minta doa kepada Nabi agar mendoakan kepada Allah hidayah kepada ibunya. Maka demikian juga dengan Bapak yang bertanya tadi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran dan tetap sabar bersama istri dan menyiasat itu senantiasa memberikan petunjuk ya pengarahan kepada istri entah dengan buku diajak ke kepada majelis ilmu disuruh mendengarkan kajian-kajian itu yang yang bisa dilakukan dan jangan lupa berdoa ya kemudian jangan terpengaruh kepada istri ya kita sebagai suami harus memiliki apa namanya sikap karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa laki-laki itu pemimpin bagi bagi wanita. Demikian para jemaah. Nah. Namun, namun sekali lagi karena wanita itu seperti tulang bengkok kata Nabi. Kalau kita terlalu kasar bisa patah, kalau kita biarkan tetap bengkok, maka kita sabar pelan-pelan supaya bisa lurus. Demikian, Allah Taib. Selanjutnya dari Bapak Romli Hasan di Mora Gembong, Ustadz, eh, bagaimana hukumnya ya eh, orang yang eh, di dalam bulan puasa secara khusus memiliki pekerjaan yang sangat berat, seperti halnya kuli-kuli yang ber, bekerja berat begitu, kemudian dia tidak berpuasa. Apakah hal ini termasuk orang yang mementingkan kehidupan dunia dari akhiratnya atau bagaimana Ustaz? Iya, iya. Ya, tentu saja kita melihat kondisinya ya eh, bagaimana hukumnya orang yang seperti itu maka ada fatwa dari Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah taala beliau mengatakan dia tetap memiliki kewajiban berpuasa ya semampunya dia ya fattaqullah mastata'tum kata beliau menukil firman Allah bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian maka orang yang seperti itu kulibatu atau yang lain-lain ya dia harus niat berpuasa harus tetap niat berpuasa Ya, kemudian sampai kapan dia mampu berpuasa? Sampai jam 8 pagi, kemudian berikutnya nggak mampu, nggak masalah. Ya, dia putuskan dari puasanya. Mampu sampai jam 11, bertahalah sampai jam 11. Mampu sampai jam, jam 1, bertahalah sampai jam 1. Semampunya dia. Selebihnya eh, bertawakal kepada Allah. Namun tentu saja hukumnya nanti dia harus mengganti pada hari yang lain dan hari yang lain masih ada 11 bulan sisanya bisa dicicil ya mungkin dia libur sehari dalam sebulan menyicil hutang puasanya dan seterusnya. Namun kalau dia dari awal sudah nggak berpuasa memilih kerjaannya, tentu saja dia memilih dunia daripada akhirat. Dan ketahuilah, insya Allah mudah-mudahan keadaan seperti itu karena dia tidak memahaminya. Ya, kita husnudon karena orang-orang seperti itu karena tidak paham. Itu harus kita eh, kedepankan ya jangan kedepankan dia memilih kehidupan dia jangan dulu kita kedepankan dia tidak paham. Seandainya paham, ya, ya dia tahu kalau paham dia akan memilih puasa oh kan jam 8, jam 9 kan gak apa-apa. Setelah itu dia gak mampu silakan berbuka, namun nanti diganti dari yang lain. Demikian. baik Selanjutnya ada pertanyaan dari penelpon kembali kami angkat dari Pak Dodi ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf tadi ada yang teringgal satu Ustaz. Iya, silakan. Boleh iya, tambahan ya. Ustaz. Mm. Jadi eh, ini mau make sure aja eh, istri anda kan baru melahirkan kurang lebih satu bulan yang lalu. Ya, sekarang masih posisi eh, nifas yang kesat. Iya. Nah, <clears throat> apakah eh, yang kami harus lakukan tuh bayar fidyah saja kah, ataukah memang juga nantinya uh, istri harus juga mengpada puasanya. Iya. Hmm. Begitu. Ataukah iya. harus kedua-duanya begitu? Iya, Ustaz. Iya, untuk nifas ya. Terima kasih. Nah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ya, ya, berkaitan dengan uh, hukum wanita nifas Ustaz? Iya, masalah dia tolong di, diantum ulangi. Tapi pertanyaan Bapak tadi mengenai uh, istrinya yang uh, sudah melahirkan satu bulan yang lalu dan nifas saat ini, ya, ya. Uh, bagaimanakah hukum untuk puasanya? Apakah membayar fidyah saja atau harus kodok atau oh, kedua-duanya? Iya, iya. Uh, sesuai dengan keterangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, cukup dia bayar fidyah saja. Bayar fidyah setiap harinya masih makanan kepada satu orang fakir miskin sebagaimana Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa khairul lah ngasih makanan barang siapa yang tidak uh, mampu berpuasa ya seperti orang yang menyusui orang hamil kemudian orang tua maka boleh baginya berarti dia kasih makanan untuk satu orang fakir miskin kalau mau lebih silakan nggak ada masalah demikian itu keterangan Abdullah bin Abbas dan itu yang kita pilih Nah, masih ada satu pertanyaan terakhir saja ya, untuk kesempatan ya. sore hari ini dari Ibu Sugiyati di Jatinegara. Suami saya bekerja dalam proyek pengembangan sebuah bangunan yang menjadi tempat ibadah bagi agama yang lain Ustaz. Bagaimana hukumnya dan eh, bagaimana juga hasil dari uang yang didapatkan dari pekerjaan tersebut? Lebih baik dihindarkan karena jelas itu merupakan kerjasama dalam masalah dosa. Karena kita harus mengingkari orang yang yang meyakini Islam harus mengingkari yang lain. Orang yang meyakini, meyakini Allah harus mengingkari yang lain. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, ya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Maka di sini mengandung an wal isbat, pengingkaran dan penetapan. Tidak boleh hanya menetapkan kemudian tidak mengingkari. Tidak boleh mengingkari tanpa penetapan. Harus ada pengingkaran dan penetapan. Fama yakfur tawud wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa mengingkari tawud dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh yaitu la ilaha illallah. Maka di sini pengingkaran termasuk ya tidak mengakui agama itu, termasuk tidak membangunnya. Maka di sini termasuk kepada kategori wasa'awanu wala ta'awanu 'alal ismi wal Jangan bersama dalam masalah dosa dan apa namanya permusuhan. Demikian lebih baik dihindari dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar. Insya Allah yang halal masih lebih banyak, ya, yang dagang masih lebih banyak. Demikian. Nah, itu pertanyaan Ibu Sugiyati tadi menutup perjumpaan kita Ustaz untuk sore hari ya. ini. Kami ucapkan terima kasih Ustaz untuk uh, waktu ya. yang diluangkan dan ada kesimpulan atau penutup akhir dari kajian ini silakan Ustaz. Ya. Baiklah, jazakumullah khairan kepada Akhwan. Yang pertama kesimpulannya ya bahwa definisi dari zuhud zuhud itu merupakan semuanya amalan hati bukan amalan fisik ya sehingga jangan kita ber, kita menjadi saksi bahwa orang ini zuhud tidak bisa karena itu hati yang tahu adalah Allah swt ya di mana makna zuhud yang pertama adalah seorang hamba dia lebih percaya apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya yang kedua seorang hamba ketika dapat musibah musibah yang dialami, dia ridho dengannya dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, zuhud adalah seorang hamba tidak membedakan orang yang memuji dan orang yang mencelanya ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia menyampaikan kebenaran, ketika dia melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu nggak ada bedanya orang yang memuji dan orang yang mencelanya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan terakhir, zuhud ada tiga macam. Zuhud yang sifatnya fardu, zuhud yang sifatnya keutamaan, dan zuhud yang sifatnya keselamatan. Zuhud yang wajib adalah meninggalkan yang haram. Zuhud yang sifatnya keutamaan adalah meninggalkan yang halal karena apa? Karena di situ ada tidak ada manfaat baginya dalam pengertian lebih mendorong kepada uh, mendorong pada kehidupan dunianya, pada kehidupan agamanya. Ya. Dan zuhud yang selamat adalah contohnya meninggalkan yang syubhat. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.